Dr. Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adia Swara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Tolong, tolong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 ke dalam bahaya. Sini, iya, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, menjauh. Tuk-tuknya sudah menjauh. Aku itu berharap mana. Tuk-tuknya ada di mana, Wida? tuk berada di dalam kabut. diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas, Celaka, ulan dari bola lari Mak Rompang. iya, iya, iya, Didukung artis-artis terkenal Heri Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyangmu ini, supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak rompang mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8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 Naskah Buah Karya Asmadi Syafar, seri yang ke-15 ini didukung oleh Nanang sebagai Jatu, Dedi sebagai Bapak Punto, Api Burhan sebagai Aki Solor, Margaret sebagai Andita, Ani sebagai Ibu Punto, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Aris sebagai Punto, dan pembawa cerita Neni Sumardi Komik Demantasio Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, pemuda yang bernama Jatuh menemui nyi sepi untuk meminta supaya luka di tangannya diobati. Namun tiba-tiba Jatuh mengurungkan niatnya setelah dia tahu bahwa tangannya harus dipotong karena racun di tangannya itu sudah mengganas, Jati kembali menemui Mak Rompang untuk memohon supaya lukanya disembuhkan. Namun kejadian aneh kembali dialami jatuh, Tangannya itu tiba-tiba saja sembuh, bahkan seperti tidak pernah mengalami luka sedikitpun. Di tempat lain, Batara bertemu dengan Andita Andita mengabarkan pada Batara bahwa kulit rusa yang pernah berada di tangan Andita kini sudah jatuh ke tangan Mak Rompang, sehingga Batara menjadi cemas. Karena Batara tahu bahwa kulit rusa itu adalah sebuah petunjuk untuk mendapatkan kitab yang ditulis oleh Ki Urat. Kitab yang berisi ilmu-ilmu pengobatan maupun ilmu-ilmu untuk mengalahkan Mak Rompang. Betul, Pak. Tadi malam saya bertemu dengan Rusmi. Uh. Ah. Bahkan tadi malam saya juga bertemu dengan orang tuanya. Uh, lalu? Ah, dia mengancam akan membunuh saya bila saya berani melaporkan kepada Bapak uh, bahwa dia itu adalah siluman hutan gumbak Uh, uh, itulah sebabnya, Pak. Saya datang pagi-pagi begini karena tadi malam saya tidak berani keluar rumah. Celaka. Punto, gimana, Pak? Sampai pagi ini dia belum pulang. Huh? Ibunya sudah pergi ke rumah sana famili untuk mencari Punto. Eh, apakah perempuan itu tidak bilang mau kemana dia bersama anakku? Ah, tidak, Pak. Dia hanya bilang bahwa dia akan menemui Punto. Eh, bagaimana kalau kita ke hutan kumbang? Ah, saya tidak berani, Pak. Saya takut. Saya takut bertemu dengan orang tua Rusmi. Wajah orang tua Rusmi itu sangat menakutkan, Pak. Oh jangan takut. Kita akan pergi ke sana bersama penduduk yang lain. Kita akan keroyok ramai-ramai kalau kedua orang tua Rusmi itu berani mengganggu uh, kita. Jangan, Pak. Hah? Uh, eh, Rusmi dan orang tuanya bukan manusia biasa. Uh. Mereka adalah para siluman penghuni hutan Gumbak. Aduh, aku jamin keselamatanmu. Yang penting sekarang kau ikut ke hutan Gumbak sebagai penunjuk jalan. Uh, tapi, Pak. Eh, Apakah akan kau biarkan hmm? sahabatmu mati di tangan siluman itu? Hah? Tentu tidak kan? Uh, ya, baiklah. Tapi kalau ada apa-apa, saya tidak berani menanggung akibatnya, Pak. Jangan takut. Banyak orang-orang berilmu tinggi yang akan menyertai kita nanti. Uh, uh, siapa orang-orang berilmu tinggi itu, Pak? Ada beberapa orang. Di antaranya Aki Solor. Aki Solor yang tinggal di dusun tinggi itu? Iya. Jadi Bapak rupanya sudah merencanakan untuk meringkus siluman hutan gumbak itu. <laughs> Iya. Nama Aki Solor sudah merupakan sebuah jaminan buat kita. Iya. Lalu ada nama lain yang cukup hebat juga seperti Mantang, Ranggun, Topan, dan ada seorang wanita muda yang entah dari mana datangnya. Dia juga ingin ikut masuk hutan gumbak. Eh? Wah, Jangan-jangan kawan siluman hutan gombak itu, Pak. Oh, aku yakin bukan. Uh, apa anak perempuan itu, Pak? Namanya Andita. Oh. Andita? Ya, kalau melihat gerak-geriknya, perempuan itu bukan penakut. Tapi sayang, kalau dia jadi korban keganasan siluman hutan gombak. Kenapa begitu, Pak? Iya, perempuan itu cantik sekali bahkan mungkin lebih cantik dari Rusmi, siluman hutan kumbang itu. Hmm. kenapa akhir-akhir ini aku selalu bertemu dengan gadis-gadis cantik ya? Ah, ayo kawan alun, mungkin orang-orang sudah menanti kita di sana. Hmm. Hmm.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 kemana lagi? Kita harus menyeberangi sungai itu, Pak. Oh. Ayo menyeberang. Ayo menyeberang. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ah, biar Aki Solor di depan. mana perempuan yang bernama Andita itu, Pak. Eh, ya. Oh, mana? Entahlah. Hmm, Belum kelihatan sampai sekarang. Hei, jatuh. Kemari kamu. Eh, iya, Ki. Kita sudah sampai di seberang sungai. Sekarang kemana lagi kita harus berjalan? Oh, kita harus ke sana, Kisolor. Hmm. Ke bawah pohon kedoya hutan itu. Oh, lalu? Oh, iya. Di sekitar pohon kedoya hutan itulah rumah siluman yang bernama Rusmi itu pak wah ya, kita sudah sampai nih iya betul iya iya betul betul apa yang harus kita lakukan sekarang Aki Salon tunggu biarkan aku melakukan semedi sebentar ah, ah, ah, silakan Ki hei jangan bicara Aki Solor akan bersemedi. Bagaimana Ki Solor? Takut siluman itu pada kita? I iya, Aku sudah mengusir mereka dari pohon kedoya hutan itu. Oh, jadi di sana sarang mereka, Gislon? Iya, di sana. Oh, berapa banyak mereka, Ki? Oh, satu keluarga. Nah, betul kan, Jatuh? Mereka satu keluarga. Lalu bagaimana nasib anak saya, Kisolon? Ah, anakmu si Punto tidak mereka bawa kemari. Ah, jadi di mana dia, Kisolon? Pasti sudah berada di rumahmu. Ah, Betul itu Kisanak? Kalau kau tidak percaya, tanyakan pada yang lain. Tanyakan pada si Manta, Ranggung, atau si Topan. Bukan begitu, Kisanak yang lain. Iya, iya, iya, Kisanak. Iya, iya, betul. Nah, betul kan kataku? Mereka-mereka iya. juga bukan orang sembarangan, bukan. Dan mereka juga sudah melihat keadaan di sini, di dalam semedi mereka apa yang aku lihat juga itu yang mereka lihat. Ah, syukurlah kalau begitu Kisar. Nah, sekarang mari kita tebang pohon kedua hutan. Jangan lakukan hal-hal yang merugikan. Eh, eh, siapa kamu? Hah? Oh, hmm. dia salah satu orang yang menawarkan diri untuk menghadapi siluman hutan kumbak ini. Hmm. Anak <laughs> ingusan ini mau ikut urusan orang tua. Oh, oh. Pak, ini gadis yang Bapak bilang kepadaku itu? Iya. Oh, cantiknya. Oh, ayo, tebang. Tebang, ayo. Kalau kisanak semua mau selamat, jangan coba-coba menebang pohon kedoya hutan ini. Eh, eh, kamu tahu apa tentang para makhluk halus, Eh? Kamu tahu apa tentang dunia siluman? Hmm? Pengetahuan saya tentang dunia atas angin sana. Memang saya belum seberapa. Kalau dibandingkan dengan kisanak semua. Eh, kamu berasal dari mana? Hmm? Dan kurungmu itu siapa? Masih baru lahir kemarin sore. Sudah mengajari aku. Saya berasal dari... Sudah, diam kamu. Eh? Ayo, tebang pohon kedua hutan itu. Ayo kita tebang. Ayo tebang. Kenapa kalian ragu-ragu? Ya? Kalau terjadi apa-apa, aku yang tanggung. Kalau penebangan diteruskan, saya tidak akan ikut campur. Ayo, tebang! Ya. Kenapa dia tidak mau ikut Itu contoh manusia yang sombong. Baru belajar sedikit saja, sudah menggurui yang tua-tua. Lebih baik dia di rumah cari suami. Aku pun bersedia jadi suami. <laughs> iya ya, gadis itu cantik sekali. Itulah. Zaman sekarang ini banyak hal-hal aneh yang kita lihat. Ada orang yang kerjanya cuma menipu orang. Contohnya iya, apa? Ya itu. Yang tadi itu contohnya cantik-cantik kerjanya cuma menipu orang. Oh, kemana gadis tadi ya? Kok tiba-tiba hilang dia? Lihat, pohon kedoya itu sudah mau tumbang. Ayo terus, sedikit lagi. Pohon itu tumbang sedikit lagi. Ayo. seorang pohonnya sudah tumbang. Ya sudah, mari kita pulang. Kita sudah memusnahkan istana Dedemit itu. Hah? Jadi anakku pun tuh tidak apa-apa, Ki. anakmu ada di rumah. Jangan khawatir. Ayo, ayo, ayo pulang, pulang semua. Ayo, ayo.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 Buktinya mana? Saya sudah keliling ke rumah pemilik pemilik kita. Uh. Tapi Punta tidak ada. Uh, uh. Sudah, sudah, sudah. Jangan menangis. Aku akan temui lagi Aki Solor. Eh, apa? Bagaimana? Hmm, bagaimana? Hmm? Eh, oh, Aki Solor. Ah, kebetulan Aki datang. Jadi anak kalian belum pulang? Belum, Tolonglah kami, Ki. Hmm, belum pulang ya? Uh, apakah anak kamu selamat, Ki? Pasti. Pasti selamat. Para dedemit itu tidak akan mungkin lagi berani pada kita. Karena kita sudah menghancurkan rumah mereka. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang, Ki? Kita kembali ke hutan itu. Kembali ke sana? Iya. Pasti mereka bawa ke sana sebagai tumbal akan dijadikan Kek. Iya, tapi mereka tidak akan berani menyakiti anak kalian. Karena dia pasti takut pada pembalasanmu. Kau, bagaimana nasib anak kita, Kamu jangan bingung. Aku dan Aki Solor akan berusaha membawa Punto kembali pulang ke rumah ini. hidup seperti ini, jangan tanggung-tanggung. Walau malam sekalipun, harus kita jalani. iya. Aneh. Rasaanku aneh. Kali ini agak angker rasanya. Ayo, kita tinggal sedikit lagi. Ayo. Ah, Ki, lihat Ki. Ayo, maju terus, jangan takut. Eh, eh, tapi, tapi Ki, Itu Ki. Eh, eh, lihat Ki. Pohon kedoya hutan itu. Lihat. Pohon itu sudah berdiri lagi. iya, pohon itu kembali berdiri, Ki. Seperti tidak pernah ditebang. Pohon ini angker betul. Dia bisa tegak lagi. Padahal tadi siang sudah habis ditebang oleh penduduk. Eh, lalu Anak saya bagaimana ki Solor? Jangan takut. Akan aku cari anakmu di hutan ini. Percuma. Hah? Kau lagi anak ingusan? Uh, eh, Sanak dari mana? Kalian berdua mencari Punto kan? Iya, iya, iya. iya. Ya. Dia tidak ada di sini. Uh, di mana? Di mana anak itu sekarang? Dia berada di rumah Nirasa, di ujung dusun Gombak. Ah, jangan dengar ocehan gadis ingusan ini. Kisolor, aku peringatkan, jangan menganggap remeh penghuni hutan ini, karena Aki sedang diincarnya. Oh, jangan-jangan kaulah siluman hutan ini, ha? Karena kau selalu muncul tiba-tiba. Sejak tadi pagi Aki Solar selalu menuduhku yang bukan-bukan. Padahal aku bicara sesungguhnya. Bahkan ketika pohon kedoya ini akan ditebang, aku sudah memberi peringatan pada Aki. Tapi Aki Solar tetap menyuruh orang menebangnya. Nah, kini Aki sudah melihat kenyataannya. Bahwa pohon ini kembali berdiri. Seperti tidak pernah ditebang. Ranting dan daun pohon ini sudah tertancap lagi pada tempatnya semula. Oh, kau seolah-olah menggurui aku anak muda. Terserah Aki, mau bilang apa. Tapi yang penting, apa yang Aki Solor cari tidak ada di sini. Oh, oh rupa-rupanya kau memang siluman. Huh? Aku sudah melihat tanda-tandamu. Terserah Aki Solor mau bilang apa. Yang jelas, aku tidak bermaksud jahat pada kalian. Eh, kita sedang berhadapan dengan siluman. Bahkan mungkin siluman ini salah satu penghuni hutan humba. Ah, lebih baik kita pulang saja, Ki. Tidak. Kita harus beri pelajaran pada dia sebelum dia lebih kurang ajar pada kita. Apa yang kalian rundingkan, Aki Akisolon? Aku akan mengusirmu, siluman busuk. Tanpa diusir pun aku akan pergi, Akisolon. Eh, Jangan lari Simpanlah tenaga Aki untuk menghadapi pemilik pohon kedoya hutan ini. Nanti. Nyerwit! Ah, hilang dia. Berarti dia tidak berani pada kita. Bumpah, Kang Bumpah senang jalan di sini. <laughs> iya, senang. Sampai kapanpun aku senang berjalan di sampingmu, Rusmi. Kang, sekarang sudah malam lagi. Tidak apa-apa, kan? <laughs> kan aku sudah bilang bahwa aku senang sekali berjalan denganmu. Tapi orang-orang kampung sedang mencari Kang Punto. Bagaimana itu? Ah, biar sajalah. Kalau aku tidak bertemu dengan kamu, Rusmi, dunia ini seperti ya akan runtuh. Betul ya? Iya. Sekarang kita kemana? Itu, hmm? ke rumah itu. Ah. Apakah tidak apa-apa kita datang ke rumah kawanmu itu malam-malam begini? Tidak. Dia itu kawan baikku. Eh, siapa namanya? Gandini. Ah, ah, Gandini. Rasanya aku belum pernah mendengar nama itu. Dia memang jarang tinggal di dusun ini. Apakah dia akan melahirkan malam ini? Mungkin. Ayo cepat, Uh, iya, iya, iya. Eh, ya, itu si Andi, pengantin baru kan? Hmm, kok udah loyo begitu ya? Ah, Andi, Halo pengantin baru,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 Punta dan Mak Rompang berjalan di tengah malam yang sunyi. Jalan-jalan desa tampak sepi. Yang tampak hanya sesekali anjing kampung melintas ke jalan desa. Namun puluhan pasang mata memperhatikan langkah kaki Punto. Mereka bersiap-siap untuk mencegat pemuda yang sedang linglung rayu Mak Rompang itu. Nah pendengar yang berbahagia,